Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang dengan izin dan taufiknya Alhamdulillah sekali lagi kita bisa kembali untuk melanjutkan pembacaan dari kaedah-kaedah fikih yang mana dalam kesempatan yang mulia ini kita masih berbicara seperti apa yang disampaikan oleh Akhuna Ihsan tentang masalah niat dan permasalahannya akan kita bahas pada kesempatan ini adalah kaidah yang bentuknya merupakan istisna artinya pengecualian dari kaidah niat kaidah ini adalah berbunyi ahkamud dunya ala zawahir wa ahkamul akhirati ala sarair hukum-hukum dunia dilihat secara zahirnya Sedangkan hukum-hukum akhirat dilihat dari masalah niat, masalah sarair, masalah apa yang ada di dalam dada manusia. Kaidah ini kaidah yang sangat penting untuk kita ketahui. Makna al-zahir atau al zahir adalah sesuatu yang wadih, sesuatu yang jelas yang bisa terlihat oleh mata. Dan makna as-sarair sarair jamak dari sarirah. Artinya amalan yang tersembunyi. Baik itu hal yang baik atau hal yang buruk. Kaidah ini berbunyi ahkamud dunya ala zahir. Artinya hukum-hukum dunia dibangun di atas sesuatu yang nampak, yang zahir. Adapun masalah hati dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya nanti kelak di akhirat. Kita akan bahas kaidah ini dari sisi urgensi kaidah, kemudian makna dari kaidah Kemudian syarat mengamalkan kaidah ini. Kemudian setelah itu kita akan bahas adillatul qaidah. Dalil-dalil dari kaidah. Setelah itu kita akan bahas tatbiqat al-qaidah. Penerapan kaidah ini. Tentang urgensi, dari kaidah ini, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab Al-Um beliau berkata Al-ahkamu 'ala adh-dhahir wallahu waliyyu al-mughayyab wa man hakama 'ala an-nasi bil iskani ja'ala li nafsihi ma hadara Allah ta'ala 'alayhi wa rasuluhu sallallahu 'alayhi wa sallam لأن الله عز وجل إنما يولي الثواب والعقاب على المغيب لأنه لا يعلمه إلا هو جل ثناؤه وكلف العباد أن يأخذوا من العباد بالظاهر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بركاته bahwa hukum-hukum al-ahkam al-zahir maksudnya hukum-hukum yang ada di atas muka bumi ini di atas zahir kita menghukumi orang sesuai dengan zahirnya. Ini maksudnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala waliyul mughayyab. Artinya yang menghukumi dari sisi yang gaib adapun yang gaib Allah yang lebih tahu. Maksudnya seperti itu. Wa man hakama 'ala nasi bil izkan Siapa orang atau siapa orangnya yang menghukumi manusia bil izkan Iskan ini artinya adalah at-tafarrus wal-dhan. Sekali lagi, siapa orang yang kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang menghukumi manusia hanya dengan firasat dan zon. Zon ini dugaan. <clears throat> Maka kata Imam Syafi'i, ja'ala li nafsihi ma hadhara Allah taala alaihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menjadikan bagi dirinya apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam haramkan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atau siksaan alal mughayyab sesuai dengan apa yang ada dalam hati sesuatu yang tidak kita ketahui jadi maksud dari orang melakukan hal itu li'annahu la ya'lamuhu illa huwa jalla wa sana'uhu. Karena apa yang ada di dada manusia, apa yang disimpan oleh hati manusia, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa kallafa al-ibada an ya'khudhu min al-ibadi bil-zahir. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membebani, memberikan taklif agar, eh, kepada para hamba agar mengambil secara zahir dari hukum-hukum hamba-hambanya. Jadi kaidah ini adalah kaidah yang sangat penting. Kaidah ini ada dua kalimat. Kalimat yang pertama, ahkamul dunya ala zahir wa ahkamul akhirati ala sarair. Hukum dunia itu dibangun di atas yang zahir sedangkan di akhirat kelak dibangun apa yang ada dalam hatinya. Kaidah yang kita bahas ini sebenarnya kalimat yang pertama ahkamud dunya ala zahir ini merupakan istisna seperti yang saya katakan tadi, merupakan pengecualian dari kaidah niat. Adapun kalimat berikutnya al ahkamul akhirati ala sarair ini adalah merupakan bagian dari kaidah niat. Dan kaidah ini ini banyak tertulis dalam tulisan-tulisan para fuqaha dan ahlu al-usul. Mereka berbicara tentang kaidah ini walaupun dengan ungkapan-ungkapan yang tentunya berbeda-beda. Di antara dalam kitab alam Muwaqqi'in, Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan kaidah yang sama dengan kaidah ini ya. Dan ini pula adalah kaidah yang beliau sebutkan juga dalam beberapa kitab ya. Dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in beliau berkata ahkamud dunya 'alal Islam wa ahkamul akhirati 'alal iman. Hukum uh, dunia dibangun di atas Islam, arti amalan-amalan zahir, sedangkan akhirat itu dibangun di atas apa yang ada dalam keimanan. Juga seperti perkataan beliau ahkamur rabbi ta'ala jariyatun ala ma yudhirul ibad. Kemudian perkataan beliau ahkamur rabbi ta'ala hunalika 'ala al-qusudi wan niyati wa ahkamuhu fi hadhihi ad-dari 'ala dhawahiril aqwali wal harakat. Kemudian perkataan juga beliau berkata nama uh, eh, Ibnu Qayyim, "Lana dhawahirul umur wa ila Allah sarairuha wa bawatinuha." Lana dhawahirul umur artinya perkara-perkara yang zahir yang bisa kita lihat, ini bisa kita hukumi. Adapun masalah batin itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anda juga perkataan beliau al-i'tibaru fil islami bil-zahir al-i'tibaru fil islami bil-zahir juga perkataan beliau al-ahkam murattabah ala zahir nah, apa yang dikatakan oleh para ulama dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala ini adalah sesuai dengan apa yang sedang kita bahas dari kaidah ahkamud dunya ala zahir wa ahkamul akhirati ala, sura, ala sarair. Hukum-hukum dunia dibangun secara zahir, adapun masalah akhirat, yakni hukum-hukum akhirat dibangun di atas e, maksud dan niat dan apa yang ada di batin dari manusia. Ini tentang urgensi dari kaidah yang kita bahas. Makna dari kaidah yang sedang kita bahas adalah أن الأحكام الشرعية مبناها على ظواهر أفعال المكلفين المستفادة من صريح ألفاظهم أو دلائل أحوالهم ما لم يكن دليل على اعتبار الباطن أو يعارض هذا الظاهر ظاهر آخر أقوى منه وأما أحكام الآخرة من الثواب والعقاب فهي جارية على المقاصد والنيات دون الهيئة الظاهرة Ini makna dari kaidah ini. Artinya apa? Hukum-hukum syariat dibangun secara uh, zahir dari af'al al-mukallafin, perbuatan-perbuatan hamba Allah Subhanahu wa taala. yang bisa diambil dari lafaz-lafaz yang keluar dari mereka kemudian dari keadaan-keadaan mereka ma lam yakun ma lam yakum dalilun ala i'tibaril batin selama tidak ada dalil ya yang menganggap adanya hukum batin karena nanti ketika kita berbicara syarat mengamalkan kaidah ini adalah bahwa kita menghukumi orang secara zahir selama tidak ada qara'in atau eh, syawahid atau keadaan yang eh, memalingkannya. Tetapi kalau ada keadaan yang memalingkannya, ya, maka kita tidak melihat zahirnya seperti sebagian ulama ketika atau e, seperti ulama ketika menghukumi taubatnya orang e, eh, zindik ya zindik adalah kata ulama asy-syakhsul ladzi yudhhirul islam wa yastatiru bil kufr zindik adalah orang yang menampakkan Islam menyembunyikan kekafiran ya ketika kata ulama e, taubat orang zindik ini ketika sudah ditangkap ya kemudian diancam dengan qatl dibunuh kemudian dia mengatakan tobat maka tobatnya tidak diterima ya ini apa yang dicontohkan oleh para ulama ini anna taubat az-zindiq la tuqbal ba'd al-qudrati alaih karena az-zindiq qad azhara ma yubihu damah ya karena zindik dia mem, mem, telah menampakkan sesuatu yang dihalalkan untuk uh, dihukum di sini. Baik. <clears throat> Ini makna dari kaidah ahkamul ahkamud dunya ala zahir. Hukum dunia itu dilihat dari zahirnya. Jadi kita menghukumi manusia itu dari zahirnya. Adapun masalah hati, ya, ahkamul akhirah dari masalah pahala atau thawab atau iqab, maka dibangun di atas maksud dan niat. Ini makna dari kaidah ini. Kemudian para pendengar dan pemirsa TV Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang memasuki adillatu al-qaidah. Dalil-dalil kaidah ini. Ada beberapa dalil yang insyaallah taala akan kita uh, sampaikan dalam pertemuan kita ini. Sekali lagi kaidah ini sangat perlu dan penting kita pelajari dan kita pahami. Sekali lagi kita sedang membahas tentang ahkamud dunya 'ala zahir wa ahkamul akhirati 'ala sarair hukum-hukum dunia itu dibangun di atas zahir sedangkan hukum akhirat dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti apa yang kita sambutkan tadi, lana zawahirul umur wa ilallahi sarairuha wa bawatinuha. Seperti yang, apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. <clears throat> kita menghukumi manusia di atas muka bumi ini ya, di dunia ini sesuai dengan zahir adapun masalah batinnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala di antara dalil bagi kaidah ini adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang kaum musyrikin yang kita diperintahkan untuk memerangi mereka. Allah berfirman, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Apabila mereka taubat, kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ Maka lepaskan mereka. Inna Allah ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat yang mulia ini, yakni surat At-Taubah ayat yang kelima ini adalah sebagai dalil atas kaidah yang kita sedang bahas. Adapun wajh dalalah sisi pendalilan dari ayat ini adalah sebagaimana disebutkan oleh ulama anna الله amara bi المشركين musyrikin hatta yuslimu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memerangi kaum musyrikin sampai mereka muslim yakni masuk Islam وجعل العاصم لدمائهم كيامهم بأعمال الإسلام الظاهرة من صلاة وزكاة ولم يأمر باستخبار مكنوناتهم فدل ذلك على أن مبنى الأحكام على الظاهر ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-asim li dima'ihim. <clears throat> al-asim li dima'ihim adalah yang menjaga darah mereka untuk tidak boleh ditumpahkan adalah bahwasanya mereka mengamalkan amal-amal Islam secara zahir baik itu salatnya atau zakatnya dan amal-amal secara zahir dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita kaum muslimin untuk memperhatikan, mencari-cari berita ya tentang maknunatihim, apa yang mereka sembunyikan dalam dada-dada mereka. Yang apa mereka yang apa eh, apa yang mereka sembunyikan dalam niat dalam hati mereka. Fadalla dzalika maka hal tersebut menunjukkan bahwa hukum itu dibangun di atas zahir. Yani mabna al-ahkam ala zahir. Hukum dibangun di atas zahir. Kalau mereka eh, menegakkan solat, kalau mereka menunaikan zakat, maka tidak diperangi. Ya. Adapun dalam hati mereka kita tidak diperintahkan untuk bertanya-tanya tentang hati mereka. Nah, ini dalil bahwa kita ini menghukumi orang sesuai dengan apanya, dengan zahirnya. Ini yang harus kita pahami. Tidak boleh kita menerka-nerka hati orang. Hati orang, hati si fulan begini, hati si fulan begini. Ya. Ada orang Islam, kemudian kita katakan dia bukan Islam, ya itu sholat syahadat cuma hanya di mulut kemudian tampak luarnya saja tetapi hatinya kufur misalkan ya kita tidak diperintahkan seperti itu karena kita tidak tahu hati dia ya kita hanya menghukumi manusia oh dia sholat dia syahadat dia e, membayar zakat berarti muslim nah itu secara zahir kalau tidak seperti ini maka akan rusak apa yang ada di atas muka bumi ini. Ya. Oleh karena itu, lana ahkamul zahir wa ilallahi sarairuha wa bawatinuha. Ya, kita menghukum manusia zahirnya, adapun hatinya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami dan kaidah ini kaidah yang sangat-sangat besar sekali. Dalil yang kedua <clears throat> adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an إله إلا الله wa محمد رسول rasulullah aku diperintahkan agar aku memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah kemudian mereka menegakkan salat men membayar zakat فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ Apabila mereka melakukan hal itu, maka terjagalah harta dan darah mereka atau darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah. Wa hisabuhum 'ala Allah. Adapun hisab mereka itu tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Yani atas Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini dalil yang kedua tentang kaidah ahkam dunia ala zahir, hukum dunia di atas zahir. Sisi pendalilan dari hadis tadi, ulama berkata, أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة الدم على الإتيان بأعمال الإسلام الظاهرة دون السرائر الخفية وفي ذلك دلالة على أن الأحكام جارية على ظواهر أفعال المكلفين دون سرائرهم ini kata ulama ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan mengaitkan ismat dam mengaitkan ismat dam artinya terjaganya darah seseorang artinya tidak boleh ditumpahkan dengan apa? dengan amalan mereka secara zahir dari amalan Islam tanpa mengaitkannya dari perkara-perkara yang tersembunyi yang ada di dada eh, di dada mereka di hati mereka di dalam hal ini ada dalil bahwa hukum itu dibangun di atas zahiri af'alil mukallafin. Hukum dibangun sesuai dengan zahir dari perbuatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tanpa melihat sarair mereka, tanpa melihat batin mereka. Al-Imam Ibnu Al Qayyim rahimahullahu taala berkata, فإنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام ويلتزموا طاعة الله ورسوله ولم يؤمر أن ينقب عن قلوبهم ولا أن يشق بطونهم بل يجري عليهم أحكام الله في الدنيا إذا دخلوا في دينه ويجري أحكام الآخرة على قلوبهم ونياتهم Perkataan ini Qayyim rahimahullah taala dalam kitab al-Muwaki'in lebih jelas lagi. Allah Subhanahu wa taala kata beliau memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yani Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka masuk Islam, kemudian beriltizam untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Dan tidak diperintahkan untuk mencari-cari apa yang ada di hati mereka dan tidak diperintahkan untuk membedah perut mereka ya agar untuk mengetahui apa isi hati mereka tetapi menghukumi hukum dunia yakni hukum-hukum hukum Allah ini di dunia ini sesuai dengan zahir adapun hati ya masalah masalah akhirat hukum akhirat ini dibangun di atas hati dan niat mereka dalil yang lain dalil yang lain hadis Ummu Salamah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu sami'a khusumatan bi babi hujratihi. Fakharaja ilaihim. Dari Ummu Salamah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Beliau mendengar khusumah, yakni perseteruan. Perseteruan yang ada di pintu kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua sahabat yang berseteru. Fakharaja ilaihim, maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam keluar menemui mereka itu. Faqal dan Rasul SAW berkata, "Innama ana basharun, Innama Ana basyarun kata Rasul. Aku adalah manusia kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu ya'tinil khasmu Sesungguhnya datang kepadaku orang-orang yang berseteru, yang punya masalah yang satu sama lain. Ya. Sedang berseteru. Kata Rasul, "Fala'alla ba'dukum an yakuna ablaq min ba'din." Bisa jadi sebagian kalian itu ucapannya lebih fasih daripada sebagian yang lain. Fa'ahsibu annahu sadaq. Dan saya kira dia lebih atau dia itu benar. Fa'aqdi lahu bizalik. Maka aku putuskan untuknya dengan hal tersebut. Karena Rasulullah SAW melihat secara apanya? Zahirnya. فمن قضيت له بحق مس بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, maka siapa saja yang aku hukumi untuknya, artinya dihukumi menang, menang permasalahannya, dengan mengambil hak seorang muslim maka sesungguhnya dia mengambil maka sesungguhnya dia adalah merupakan kit'atun nar potongan api neraka maka hendaknya dia ambil atau dia tinggalkan maka hendaknya dia ambil atau dia tinggalkan ini pun hadis menjelaskan kepada kita bahwa ahkamud dunya ala zahir hukum dunia dibangun di atas zahir. Adapun hal yang tersembunyi, hal yang tidak tahu ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkara-perkara tersembunyi, perkara-perkara yang batin itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sisi pendalilan dari hadis tadi, hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita lihat apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam masalah ini. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Fa akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu yahkumu bainahum bil-zahir wa a'lama al-mubtila fi nafsi al-amr." أن حكمه لا يحل له أخذ ما يحكم له وأنه مع حكمه له به فإنما يقطع له قطعة من النار فإذا كان الحق مع هذا الخصم في الظاهر وجب على أن وجب على الحاكم أن يحكم له به ويكره بيده وإن كانت يدا عادية ظالمة عند الله تعالى luar biasa ini kaidah yang azim dan penjelasan yang luar biasa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan hukum di dunia dan menjelaskan hak yang benar yang harus ditunaikan. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata tentang hadis yang mulia ini yakni hadis Ummu Salamah di mana Rasulullah alaihi wasallam ketika didatangi orang-orang yang berseteru kemudian Rasulullah SAW tadi berkata mungkin saja di antara kalian ada yang lebih bagus ucapannya lebih hebat lebih fasih sehingga dihukumi benar dia ini padahal apa bisa jadi yang ucapannya tidak fasih ini adalah orang yang benar Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW berkata apa? Faman qadaitu lahu bihaqqi muslim fa inna ma hiya qit'atun nar. Siapa ya orang yang aku putuskan dia mengambil haknya orang muslim, maka dia sebenarnya itu adalah potongan api neraka. Maka hendaknya dia mengambil atau meninggalkannya. Ini ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu eh, Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan bahwasannya Rasul, yakni beliau menghukumi di antara mereka sesuai dengan hal yang zahir, yakni yang nampak di antara mereka. Ya, dan di saat itu juga Rasul sallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan, memberitahu bahwa hukumnya itu tidak menghalalkan sesuatu yang dia hukumi. Ya, Artinya apa? Kalau ternyata yang dia putuskan bahwa seseorang itu menang dari perseteruannya, padahal perseteruannya ini yang sesungguhnya lebih benar, karena orang tersebut e, berbicara dengan gaya bahasa yang lebih bagus, fasih, kemudian hebat secara zuhirnya ya. Kemudian diputuskanlah untuk orang ini ingat Kata Rasul, kalau dia mengambil hak ini berarti dia mengambil kit'at minan nar, potongan dari api neraka. Ya. Nah ini. Tetapi secara zahir kita di dunia ini bagus untuk hakim, untuk hakim ya. Dan ini disebut oleh al Qayyim fa kana al-haq ma hadha al-khasan fi zahir ya. Secara zahirnya kalau haknya itu kalau haknya itu berada pada seseorang tersebut pada uh, si A misalkan A sama B lagi berseteru ya si A ini secara zahirnya lebih uh, nampak bahwa al-haq bersama pada si A ya maka si hakim wajib menentukan dan menghukumi bahwa al-haq bersama si A Walaupun kebenarannya mungkin si B yang lebih benar. Tetapi si hakim menghukumi manusia secara apa? Secara zahir. Dia harus menetapkan untuk yang benar ini secara zahir yang dia sudah putuskan secara zahir ya. Dan walaupun di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya dia adalah orang yang zalim. Ya, tetapi hakim dia berhukum sesuai dengan apa? Sesuai dengan zahirnya. Nah ini. Dan ini yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai berkata, Inna ma ana bashar," kata Rasul. Aku adalah manusia. Wa innahu ya'tini al-khasmu فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق ya datang dua manusia yang berseteru kemudian bisa jadi sebagian manusia yang berseteru itu ya lebih fasih lebih bisa mengungkapkan ya sehingga saya kira bahwasanya dia telah benar kemudian saya hukumi kebenarannya kemudian Rasulullah SAW mengancam barang siapa yang mengambil hak muslim karena di antara mereka pasti tahu di antara orang yang berseteru itu pasti tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ya. Karena manusia kadang-kadang menutupi kesalahannya dengan perkataan-perkataan yang indah. Dengan bukti-bukti yang sedemikian rupa padahal salah. Oleh karena itu Rasulullah SAW ancam dengan ancaman siapa yang mengambil hak muslim, dia mengambil api neraka itu. Ya, dia mengambil api neraka maka silakan kalau dia mau ambil ambil tinggalkan tinggalkan ini ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini adalah kaidah untuk para hakim kaidah untuk para hakim ketika menghakimi dia harus lihat sesuai dengan tapi dengan teliti dulu dengan teliti dia lihat ya jangan asal hukumi dia harus lihat kasusnya bagaimana kan gitu perkaranya bagaimana ketika nampak bagi dia bagi si hakim ini dia harus memutuskan A maka putuskan ya sesuai dengan ilmu dan zahir yang dia lihat tapi ingat jangan memutuskan perkara dengan dasar hawa nafsu jangan memutuskan perkara dengan dasar misalkan disuap ya untuk memenangkan sebuah kasus tertentu yang dia tahu-tahu kasusnya dia sudah jelas tahu itu kasus salah ini lain lagi kalau hakimnya ha, hakim semacam ini udah masuk neraka sudah ancamannya ya nah ini kita kembali ke apa yang eh, sedang kita bahas dari kaidah bahwa ahkamu dunia ala zahir hukum dunia itu dibangun di atas hal yang eh, zahir Hadis yang lain kita masih berbicara tentang dalil ya. Hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu an yang e, panjang tentang kisah taubatnya dan dua sahabat yang lain karena tidak ikut perang Tabuk ya. Di mana dalam hadis tersebut kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid fayarka'u fihi rak'atain thumma jalasa lin nas Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila pulang dari safar ya enggak langsung pulang ke rumah dia beliau sallallahu alaihi wasallam memulai ke masjid dan sholat dua rakaat dan ini merupakan sunnah kemudian duduk ya untuk manusia falamma fa'ala dzalik ketika Rasul melakukan hal itu jaa ja'ahul mukhallafuna fatafiku ya'tadiruna ilaihi wa yahlifuna lahu wa kanu bid'atan wa thamanina rajulan kemudian datang orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk ya kemudian mereka mengemukakan uzur sampai bersumpah mereka jumlahnya sekitar 80 lebih 83 lebih ya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW faqabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala niyatahum wa bai'ahum wastaghfara lahum wa wakala sarairahum ilallah Nabi SAW menerima dari mereka apa yang nampak dari mereka dari alaniah mereka membiat mereka, memintakan ampun untuk mereka, wa wakala sarairahum ilallah. Tetapi masalah sarair, masalah apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka itu Rasulullah SAW serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis uh, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an hadis dikeluarkan oleh Al Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim <clears throat> tentang kisah seseorang yang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentang masalah zakat. Ya, orang itu berkata kepada Nabi, ini perkataan yang sangat kurang ajar sebenarnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu berkata, ittaqillah, takutlah kepada Allah Kemudian fasta'zana Khalid ibn al-Walid fi darbi unukihi sampai Khalid bin Walid minta izin ke Rasul sallallahu alaihi untuk memenggal kepala orang tersebut. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi bersabda, "La." Rasul katakan tidak. Ya, tidak diizinkan sama Rasul. La'allahu an yakuna yusalli. Mungkin saja dia salat, kata Rasul sallallahu alaihi Faqala Khalid, Khalid berkata, "Wa kam min musallin yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbihi," kata Khalid bin Walid. Berapa banyak orang yang sholat Dia berucap dengan lisannya Tidak seperti apa yang ada dalam hatinya Artinya apa? Khalid menghukumi Ucapannya dengan hatinya beda Maka Rasulullah SAW berkata Menjawab perkataan Khalid inni lam umar an anquba ala kulubin nas wala asyqa butunahum sesungguhnya kata Rasulullah SAW aku tidak diperintahkan untuk mencari-cari, menerka-nerka apa yang ada di hati-hati manusia dan aku tidak diperintahkan untuk merobek atau membelah perut-perut mereka supaya tahu apa isi hati mereka. Aku nggak diperintahkan seperti itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wasallam ya kemudian hadis terakhir hadis Anas bin Malik hadis ini dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari ya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تخفر الله فلا تخفر الله في ذمته nah, lihat Rasulullah SAW bersabda siapa orangnya yang sholat dengan sholat kita ya wastaqbala kiblatana menghadap sesuai dengan kiblat kita wa akala dhabihatana makan sesembelihan kita fadzalikal muslim kata Rasulullah SAW maka itu adalah orang muslim alladhi lahu zimmatullahi wa zimmatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam dia memiliki zimmah Allah dan zimmah rasulnya artinya dia mendapatkan jaminan dari Allah dan jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam jaminan keamanan Fala tukhfirullah fi zimmatih. Oleh karena itu jangan langgar Allah dalam zimmahnya, dalam jaminannya. Ya. Dan eh, hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa orang yang menampakkan syiar Islam ini perlu diketahui ya oleh kita semua. Anna man azhara al Islam, orang yang menampakkan syiar-syiar Islam, fa hukmu hukmul muslimin maka hukumnya hukum muslimin. Nah, lihat ya. Ini harus kita perhatikan ini. Ini kaidah. Lahu ma lahum wa alaihi ma alaihim. Artinya apa? Dia punya hak dan tanggung jawab yang sama sesuai dengan kaum muslimin yang lain. Wala yunzaru ila batinihi dan tidak melihat batinnya malamnya kundalilun yakun dalilun qawiyyun 'alal batin selama tidak ada dalil yang kuat yang menunjukkan batinnya itu berbeda dengan dohirnya ya seperti tadi zindik ya zindik ya zindik ini kaum yang menampakkan ya, Islam kemudian menyembunyikan kekafiran dan perbuatannya tampak ya ya, dari ucapan-ucapannya dan seterusnya terusannya yang menunjukkan dia itu zindik ya. kemudian ketika diambil dia berkata saya muslim, saya tobat, saya islam dan seterusnya padahal dia sudah hmm, manusia tahu dia itu adalah pura-pura ya, islamnya nah, kalau ya ini lain permasalahannya ya Kemudian para pemirsa Roja TV dan pendengar dari Roja, ya, kaidah ini pun ya adalah kaidah yang sudah disepakati oleh para ulama sehingga Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala berkata, "Ajma'u an ahkam ad-dunya 'ala adh-dhahir wa ila Allah 'ilmu sarair." Yani para ulama sepakat bahwa hukum hukum dunia itu dibangun di atas zahir hal yang nampak. Adapun yang ilmu sarair pengetahuan apa yang ada dalam hati-hati manusia dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa memahami ini kaidah. Ya. Jadi melihat manusia itu secara zahirnya. Ya. Kalau melihat kita ada orang muslim, salat, puasa, zakat, ya itu saudara kita muslim. Tidak boleh kita katakan dia itu kafir karena dia menyembunyikan kekafiran di hatinya. Dari siapa? Dari mana anda tahu dia itu kafir dan dia itu menyembunyikan kekafirannya? Selama dia zahirnya muslim kita katakan muslim. Begitu juga sebaliknya. Ada orang yang mabuk-mabukan di jalan kan gitu. Terang-terangan minuman keras, waras orangnya nggak gila ya. Orangnya waras, nggak gila, minuman keras, kemudian melakukan maksiat kita katakan apa? Kita katakan secara zahir dia fasik. Fasik, dihukumi fasik hadza rajul. Ya. Karena ada sebagian orang mengatakan enggak boleh ya kita ini menghukumi dia fasik walaupun dia minuman keras ya Eh, kan kita enggak tahu hatinya ini pun orang bahlul juga enggak ngerti tentang hukum ya orang sudah jelas-jelas maksiat terang-terangan dan orang itu tidak gila waras alias waras ya minuman keras kemudian pacaran kemudian berbuat maksiat terang-terangan ya masih dibela itu orang baik kok ya ini pun nggak ngerti hukum lihat jadi kita harus berada di tengah-tengah ya kalau orang itu baik kita hukumi baik <clears throat> jangan ragukan kebaikannya secara zahir kalau orang itu zahirnya eh, jelek ya kita pun katakan jelek ya beda ketika seseorang melakukan perbuatan maksiat secara sembunyi-sembunyi lain lagi ya ini lain lagi permasalahannya jadi memahami kaidah ini adalah pemahaman yang sangat penting supaya cara pandang kita sikap kita tindakan kita ya itu lurus sesuai dengan apa yang dicontoh oleh Rasulullah SAW dan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Ada sebuah perkataan wabil mithali yattadihul maqal. Dengan e, contoh maka akan jelas sebuah kaidah, sebuah perkataan, ya. Baik. Ada beberapa contoh. Ada tujuh contoh yang sangat penting, ya. Tujuh, tujuh contoh yang sangat penting untuk kita ketahui disebutkan oleh para ulama, ya Contoh yang pertama untuk penerapan kaidah ini adalah al-ityanu bisyahadataini mujibun liddukhuli fil Islam wa asimun liddam wa la yultafatu ila al al khafiyyati al-mukhalifati lidzalika illa idza qawiyat wa zaharat. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat itu mewajibkan dia masuk ke Islam. Artinya dia ini jadi muslim. Kemudian haram darahnya dan tidak kita melihat kepada hal-hal yang tersembunyi yang menyelisih hal tersebut kecuali kalau kuat dan nampak. Ya. Jadi kalau orang orang bersyahadat sudah dia muslim. Muslim, muslim saudara kita. Ya. Kecuali kalau ada hal yang menyelisihinya dan kuat dan nampak. Tapi kalau masih katanya-katanya belum jelas dan seterusnya, kita hukumi muslim. Ya. Yang kedua, contoh yang kedua, ulama berkata, ini diambil dari kitab Madarijus Salikin dan Ahkam Ahli Dzimmah, punya Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-munafiquna muslimun fil ahkam adh-dhahirati duna ahkam al-akhirah. Fa فيرثون ويورثون فيرثون ويورثون ويناكحون وتجري عليهم سائر أحكام المسلمين. Ini kaidah. atau contoh orang-orang munafik secara hukum zahir di dunia dihukumi muslim ya di dunia bukan hukum akhirat di dunia mereka mewaris mereka mendapatkan warisan dan mereka mewariskan harta mereka mereka bisa dinikahkan dan seluruh hukum-hukum muslimin juga berlaku untuk mereka karena menampakkan Islam dan kita tidak tidak diperintahkan untuk melihat hati mereka ya Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, salatul munafiki wal murai sahihatun mujzi'atun musqitatun lil fardhi fi ahkamid dunya wa la yahsulu lahu biha thawabu fil akhirah. Salatnya orang munafik, orang yang ria, ya. Secara zahirnya sahihah salatnya. Salatnya sah, mujzi'ah. Ya, dan menggugurkan kewajiban ini dihukumi di dunia. Adapun di akhirat kita tahu semua tidak tidak dia dia tidak dapat mendapatkan dia tidak mendapatkan pahala. Tetapi kita kan tidak tahu dia itu sholatnya sedang ria atau tidak. Nah ini, ya kan? Kita hukumi sholat dia sah. Nah, adapun ketika dia itu ria, nah tentunya tidak tidak akan dapat pahala di akhirat kelak. <clears throat> yang yang keempat, Contoh yang keempat, as-salatu min ghairi khusyu'in sahihatun mujzi'atun fi ahkamid dunya wa la yusabu 'alayha fil akhirah. Salat tanpa khusyuk sahihah di, di hukum hukum di dunia. Tetapi di, di, di akhirat dia tidak mendapatkan pahala. Ya. Kelihatannya salat tapi ya, dia tanpa khusyuk. Nah ini. Kemudian yang ke, kelima, contoh yang kelima, adalah yathbutu dukhulu hilal syahri Ramadhan bi ru'yati wahidin zahiril adalati wa la yunzaru ila batinihi. Tentang masuknya hilal syahri Ramadhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan umur panjang kita berjumpa ke bulan Ramadhan, ya. Karena sebentar lagi kita bertemu dengan bulan yang agung tersebut. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tentang masuknya bulan Ramadan itu didasari dengan ru'yat wahidin zahir adalah. Dengan dasar seorang yang zahirnya adil, ya, dia melihat, oh sudah ada tuh hilal, maka wajib diterima. Tidak melihat ke batinnya. Karena zahirnya apa? Zahirnya adalah. dia tidak bisa katakan, tidak dia e, batinnya itu rusak misalkan, tidak. Ya, Nah, ini pun harus kita pahami. Contoh yang keenam. Ini banyak pertanyaan nih, contoh yang keenam ini ya. Atfalul kufari wa majaninuhum lahum ahkamu eh, lahum hukmu awliyaihim fid dunya binaan ala zahir dunal akhirah. Ah, ya. Atfalul kufar anak-anaknya orang kafir. Atfalul kufar wa majaninuhum wa majaninuhum orang-orang gilanya mereka ya gimana kita menghukuminya hukumnya di dunia ini adalah hukum auliyaihim hukum wali-walinya mereka artinya secara zahir disamakan dengan bapak-bapak mereka dan wali-wali mereka ya atfalul kufar kafir di dunia ya dunal akhirah kata Ibnu Qayyim tapi hukum akhirat diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena uh, ini kaidah akal dunia al zahir, hukum dunia di atas zahir. Nah. Kemudian yang ke tujuh ya, contoh adalah al-hakim yujri al-ahkama al zahiri adalati syuhud وإن كانوا في الباطن شهود الزور ما لم يكن دليل ظاهر على كذبهم ini untuk hakim seorang hakim ya menentukan hukum itu sesuai dengan zahir dari keadilan para saksi walaupun para saksi itu dari batinnya adalah saksi yang jelek syahadat zur ya selama tidak ada dalil yang zahir tentang kedustaan mereka ya ini adalah tujuh contoh yang e, bisa kita sampaikan dari kaidah ahkamud dunya ala zahir ya hukum-hukum dunia itu dibangun di atas hal yang zahir wa ahkamul akhirati ala as-sarair dan hukum-hukum akhirat dibangun di atas e, sarair artinya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu alam yang mudah-mudahan kita bisa memahami kaidah yang besar ini ya, agar uh, tingkah uh, apa perkataan kita kemudian uh, cara pandang kita ini uh, ber, uh, lurus ya tidak ngawur dalam um, berhukum di atas muka bumi ini ya ini yang bisa anak sampaikan mudah-mudahan sedikit bermanfaat dan saya kembalikan kepada akhuna Ihsan ya dan e, pertanyaannya sekitar hukum ini ya baik Jazakumullah khair kami sampaikan kepada Ustaz Abu Yala Qurnaidi hafizahullah taala atas penjelasan dan e, ya penjelasan dari kaidah yang kita simak bersama bahwa hukum-hukum dunia terlihat atau tampak dari apa yang lahiriahnya dan penjelasan terkait dengan hukum akhirat hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kita berikan kesempatan di line telepon 0218236543. Bagi yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan ini silahkan dan layanan pesan singkat di 081317776543. Silahkan. Hey, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa, mau di mana? Dengan umum Muhammad dari Jember. Silakan Ummu. Silakan Muhammad. Assalamualaikum Ustaz Wa Waalaikumsalam Warahmatullah wabarakatuh. Barakallah Ustaz ini ada pertanyaan ya Suami saya tengah hati berjamaah Mendapati seorang imam Yang di dalam rukuknya itu Tidak sempurna Maknanya tidak hmm. posisinya gitu, gitu Terus suami saya cerita sepertinya was-was gitu. Hmm. Gimana hukumnya gitu? Hmm. Apa yang sebaiknya yang harus dilakukan suami saya? Baik, baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik. Eh, terima kasih atas pertanyaannya Umu siapa yang di Jember? Muhammad. Umu Muhammad. Nah. Iya, barakallahu fiik Umu Muhammad ya. Mudah-mudahan Umu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya dan kita semua juga para pendengar juga para pemirsa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. E, tentang kita ketika jadi makmum melihat imam ya. Kita lihat tadi kasusnya adalah suami umum lihat imamnya rukunya nggak sempurna ya. nggak sempurna. Maka jangan langsung menghukumi dulu. Ya. Bagaimana dia, dia lakukan? Dia ikut makmur bermakmum ya bermakmum ya kemudian sampai selesai ya kemudian ditanya kenapa e, rukunya nggak nggak sempurna bisa jadi mungkin si imamnya karena misalkan sakit ya atau karena apa namanya ada sesuatu yang kita tidak tidak tahu ya maksud mungkin tidak sempurnanya rukuknya gitu ya tidak sempurna mungkin kan, kan ada orang yang sakit hanya nggak bisa sempurna dia rukuk seperti itu kan nah kalau misalkan dia ternyata adalah karena sakit ya tentunya alhamdulillah kita wajari karena sakit itu kan ada keringanannya sesuai dengan kemampuan kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan kalau misalkan tidak bisa berdiri kita boleh duduk kalau nggak bisa duduk ya kita berbaring seperti itu ya tetapi kalau misalkan tahu sengaja, ya, tahu sengaja dan e, dia tidak sempurna, jadi nasihati, ya, bahwa sholat itu harus sempurna, ya, kalau sesuai, dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak mengulang kesalahannya di sholat-sholat berikutnya ya wallahu alam biswal nah. jazakallah khair atas penjelasannya demikian Ummu Muhammad di Jember dan ini termasuk udzur syar'i saja ya, hmm. diperbolehkan saja ya. iya kalau Baik. sakit di 0218236543 kami angkat kembali dan kami harap sesuai dengan pembahasan kita di kesempatan pagi ini silakan halo dengan siapa? Assalamualaikum. Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa umur di mana? Ana dengan umur Khadijah di balik papan Ustaz. Baik, silakan Ummu Khadijah. Uh, iya, Ustaz Ana mau tanya. Uh, jadi mertua Ana ini kan sudah enam tahun punya usaha, nah. tapi makin lama makin mundur, sudah mengalami kebangkrutan gitu Ustaz. Iya. Apakah ini azab atau ujian dari Allah Ustaz? Karena hmm. dulu waktu mertua Ana itu pensiun, mertua Ana pernah bernazar pada anak-anaknya ingin membawa umroh seluruh anak dan menantunya namun tidak dilaksanakan. Uh-huh. Uh, tapi kita satu keluarga ini dibawa berangkat ke Padang. Mm-hmm. Apakah itu nazar? Uh, apakah kebangkrutan ini karena mertua Anna telah bernazar untuk membawa umrah keluarga yang tidak ditepati Ustadz? Syukran Ustaz untuk penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya iya. khair Khadijah. Baik, barakallahu fiik ya. Nah, eh barakallahu fiik untuk Ummu Khadijah di Balikpapan atas pertanyaannya ya. Baik. Untuk masalah apakah itu azab atau apa tadi? ya, azab atau, azab atau bagaimana ya, dari kebangkrutan yang ada <clears throat> ya tentunya kita sebagai orang yang bijak ya jangan langsung mengatakan itu adalah azab ya eh, kita bilang saja itu adalah barangkali teguran dari Allah Subhanahu wa taala ya Allah menegur walaupun yang namanya azab bisa jadi bisa Allah turunkan di dunia ya sebagaimana para ulama menyebutkan tentang misalkan apa-apa ya tentang kisah para nabi kisah para nabi kan diturunkan ketika kaumnya itu durhaka kepada para nabinya turunlah azab seperti Nabi Nuh alaihi salatu wasalam ya ketika berdakwah bahkan dakwahnya sampai 950 tahun nah kaumnya ini membangkang ya kaumnya tidak nurut sama Nabi Nuh, tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mencela Nabi Nuh ya, dibilang gila dan seterusnya ya. Maka turunkanlah azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bisa jadi azab itu turun di dunia. Bisa jadi azab itu turun di dunia. Ya, jadi azab itu bisa ada di dunia, juga ada di akhirat. Nah, Eh, tapi untuk kasus ini ya, kita bilang ke eh, ke orang tua kita ya. Ini adalah merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itu banyak-banyaklah beristighfar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Niscaya Allah akan uh, berikan kehidupan yang baik ya sebagaimana eh, perkataan Nabi Nuh alaihi wasallam istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara e, dan seterusnya ini menunjukkan bahwa dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala berikan eh, kebaikan kepada manusia di dunia ini oleh karena itu Ummu ya Ummu Khadijah yang di balik papan kasih tahu kepada eh, mertuanya bahwa eh, marilah kita kembali kepada Allah ya tapi dengan bahasa yang halus dengan bahasa yang tidak menyinggung ya bahasa yang baik ya barangkali ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk Bapak untuk kita semua ya eh, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menepati janji kita dan nazar kita misalkan ya bisa ya jadi sampaikan dengan baik Kemudian perbaiki eh, hidup Perbaiki tata cara kita bermuamalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan apa? Keberkahan ya, Jadi perhatikan Di atas muka bumi ini bisa ada apa yang menimpa kita ya, Bisa itu sebuah ujian juga bisa ya bisa juga itu adalah Eh, adalah merupakan teguran dan azab bisa ya kalau misalkan kita lihat diri kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala ya kemudian datanglah musibah ini merupakan azab dan cobaan eh ini merupakan azab ya yang dengannya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya karena kita membangkang kepada Allah, karena kita ber, e, membangkang kepada Rasulullah SAW. Nah itu, agar Allah mengangkat azab ini. Ya, nah bisa jadi bisa jadi apa yang menimpa hamba adalah ujian. Ketika hamba itu baik, ya, kemudian dikasih kesusahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti Nabi siapa Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub sakit sampai belasan tahun. Ya, Padahal Nabi Ayub adalah Nabi. Ya, padahal Nabi Ayub adalah seorang yang eh, luar biasa. Nabi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu lihat, ya. Kalau misalkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kembali agar Allah memperbaiki hidup kita dan memberkahi kehidupan kita. Nah, ini yang jawaban umum yang bisa saya sampaikan untuk umum uh, eh, Khadijah yang di balik papan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik, jazakallah khair atas penjelasannya demikian Ummu Khadijah di balik papan semoga bisa difahami dan jazakallah khair atas pertanyaannya kita berikan satu pertanyaan kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. silakan Halo. Iya, silakan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Umulia di Kalimantan Timur. Baik, silakan Umulia. Hmm. Begini Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Anak punya permintaan sama suami The, Anak ingin bercadar Enak Tapi suami tidak mengizinkan <coughs> Ya yeah. Oleh sebab dia hanya bilang hmm. Kalau sholat hmm. wanita itu cuma terbuka muka hmm. dengan telap, kedua telapak tangan. Iya. Tapi tidak bercadar. Ketika sholat. Ah, ketika sholat. Iya. Nah, dia memang bilangnya tidak bercadar gitu. Bagaimana hmm. meluruskan itu? Memang apakah wanita itu tidak bercadar atau hmm. bercadar gitu? Iya, iya, iya. Baik. Ada? Demikian yang mulia, itu saja. Iya. Baik, baik. Afwan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala khair Baik. Silakan Iya. Eh, perkataan suami umu ada benar ada salahnya, ya. Baik. Eh, benarnya adalah bahwa sholat itu tidak pakai cadar. Ya, dan memang hukumnya sholat nggak boleh pakai cadar. Ya, sholat itu dibuka wajahnya. Nah itu. Enggak ada e, sunnahnya sholat wanita pakai cadar. Ya. Begitu juga ketika eh, um, ihram, ihram untuk melakukan ibadah eh, umrah, ya. Seorang wanita yang kan dilarang pakai cadar, ya. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha ketika ada laki-laki, Aisyah kan menutupkan wajahnya dengan dengan apanya dengan kerudungnya ini menunjukkan bahwa tidak pakai cadar ya tetapi menunjukkan bahwa wanita pakai cadar karena apa ketika di luar hal itu di luar aktivitas sholat di luar aktivitas ihram menutup dengan cadar nah itu ya dan bisa digabungkan pemahaman ini dan bisa disampaikan kepada suami bahwa betul kalau di sholat tidak pakai cadar ya dan kalau di luar sholat pakai eh, cadar. Nah, tentang masalah cadar tentunya ada ikhtilaf ya di antara ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan eh, sunnah ya. tapi kalau misalkan lebih ba lebih baiknya adalah dipakai karena sunnah afdol kan, Afdol ya, dipakai ya. Itu wallahu alam bisawab. Nah. Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya demikian Ibu Lia, ya, uh, jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan pesan singkat saja untuk kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hukum yang kami ketahui dari ya. penjelasan yeah. nas seperti eh, orang-orang uh, munafikin dengan tanda-tanda yang dijelaskan Rasulullah mm -hmm. dan juga bahwasanya dukun adalah sebuah perkara yang uh, kesyirikan dan kekufuran. Yeah. Ketika hal itu dilakukan secara zahir kita lihat mm -hmm. kepada individu-individu tertentu Ustaz. Mm -hmm. Apakah boleh kita mengatakan uh, Anda musyrik atau Anda munafik dengan tanda-tanda zahir yang terdapat secara lahiriahnya. Barakallahu fiik. Nah. Barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bagus sekali ya. <clears throat> Pertanyaan sangat sangat bagus ya. E, tentang masalah hukum ya. Kita harus mudahnya akan kasih tahu kaidah saja ya. Untuk antum paham ya ada hukum, ada menghukumi. Ya, nah, ini mudahnya seperti itu. Ada hukum, ada menghukumi. Ini harus dibedakan sama kita semua. Hukum di Al-Quran dan Sunnah dan akwal ulama jelas. Anak kasih contoh misalnya gini ya. Ada perkataan, kata ulama, orang yang sujud kepada selain Allah, syirik, musyrik, kafir. Ya tidak? Ini kan hukum. Iya. Orang yang nginjak-nginjak Al-Quran, robek-robek Al-Quran kafir. Nah, ini perkataan Syekh Bas, perkataan ulama. Ya, orang-orang robek-robek Quran, nginjak-nginjak kafir. Ya, ini hukum. Ya, dan kita yakin itu. Tahib. Tapi perhatikan, ada masalah selain hukum menghukumi. Ketika kita menghukumi orang yang jatuh ke dalam perbuatan yang tadi disebut, maka kita harus mengetahui dua hal. Ya. Dua hal itu apa? Satu, sempurnanya syarat. Ya. Yang kedua, intifa al-mawani'. Hmm. Ya. Pertama syarat-syarat untuk menghukumi orang tersebut jatuh kepada kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan itu harus syaratnya terpenuhi. Yang kedua, intifaul mawani'. Ternafikannya mawani. Mawani ini hal-hal yang menghalanginya. Ya, di antara mawani' adalah kebodohan. Di antara mawani' adalah ikrah, dipaksa, diancam. Ya. Dan seterusnya. Sebagaimana dibahas oleh para ulama dalam buku-buku akidah, ya. Dan ada buku bagus masalah eh, takfir ya. Syekh eh, Ibrahim Ibrahim yang bahas masalah itu. Kita kembali. Kalau ada seorang yang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, misalkan ke kuburan, sujud di kuburan. Ya. Secara zahir hukumnya apa? Musyrik. Ya kan? Nah. Musyrik. Baik ketika ada orang muslim terjatuh dalam perbuatan itu kita tahu zahirnya dia muslim dia zahirnya sholat zahirnya puasa berhaji dengan haji kaum muslimin kemudian dia muslim terjatuh dalam perbuatan seperti itu dia sujud di kuburan ya nah, kita ketika menghukumi kembali ke hal tadi dua tadi Sempurna tidak syarat-syaratnya dan ada mauannya tidak. Ya, bisa jadi dia misalkan sujud itu karena ada yang mengancam orang. Yang itu. Ada orang ngancam datang ke dia, kalau kamu tidak sujud ke kuburan, kamu akan dibunuh. Bapakmu dibunuh, ibumu dibunuh, keluargamu dihabisin. Oh, diancam dengan ancaman seperti ini kan? Bisa jadi Kemudian akhirnya karena dia takut sujud. Hmm. Seperti dari Ammar bin Yasir. Ya kan? Ammar bin Yasir mengatakan kekufuran karena diancam dibunuh. Nah itu sehingga dia mengucapkan kekalimat kalimat kekafiran. Nah, inilah mawani. Mawani itu artinya hal yang e, membuat kita ini mencegah diri kita tidak langsung menghukumi dia itu kafir musyrik. Nah ini. Ya. Jadi ketika ada mawani, ah, seperti itu. Atau mawani di, di, mawani di antara yang lainnya adalah kebodohan, kebodohan. Karena dia tidak tahu kejahilan dan seterusnya. Ya, nah, ini lihat, ini harus dipahami. Baik. Apakah bertentangan dengan hukum tadi, hukum dunia di atas zahir? Tidak, tidak bertentangan. Ya, hukum di dunia dilihat secara zahir ini hukum asal, hukum asal. Orang musyrik kita tahu dia penyembah berhala, penyembah patung, ya. Hukum asalnya dia musyrik, maka kita hukumi dia musyrik. Gitu kan? Dia musyrik. Hah? Ada orang sholat, puasa, zakat, menghadap kiblat sholatnya, sholatnya seperti sholatnya Rasulullah SAW dan seterusnya kan? Hmm. Kita hukumnya apa dia? Muslim. Ya. Nah, ini hukum asal, ahkamud dunya ala zahir. Hukum dunia di atas zahir. Tetapi ketika sekali-kali terjadi sebuah masalah, ah kan? Ada muslim terjatuh kepada tadi perbuatan tadi. ah kita hukumnya apa? Kita masih yakini dia muslim. Nah, ketika kita menghukumi, kita lihat dua hal tadi. Apakah syarat-syaratnya terpenuhi? Apakah tidak ada mawani atau apakah ada mawani atau tidak? Hmm. Nah ini, jadi mudah-mudahan masalah ini bisa dipahami oleh pendengar ya dan pemirsa juga ya. Mudah-mudahan eh, kita bisa memahami hal ini. Ini sangat penting sekali hukum ini karena kaidah ini. Nah, nah saya. Jazakumullah khair atas penjelasannya. Hmm. Kami akan kembali pertanyaan ya. berikutnya masih terkait dengan yang pertama juga. Ya. Saat, uh, eh, ada dua tiga pertanyaan yang bertanya Terakhir, ya? menetapkan, taib, hmm, hmm, menetapkan hukum dalam dunia apakah bisa dilakukan setiap individu Muslim hmm. atau memang ada orang-orang khusus dalam penetapan masalah ini? Ustaz? jasa Nah, seperti yang anda katakan tadi ya, eh, menetapkan hukum secara zahir ini dilakukan oleh kita semua. Hmm. Ya. Tetapi ketika menghukumi tidak bisa dilakukan kecuali orang yang alim. Ya, tidak bisa dilakukan kecuali orang yang iya. alim. Misalkan gini, antum tahu sahabat antum muslim. Nah. Ya, sudah itu sebuah keyakinan kita hukumi dia muslim zahir. Tapi ketika ada masalah ya ada masalah yang menuntut dia dihukumi keluar dari Islam, tidak semua orang bisa melakukannya. Ini yang harus dipahami. Ya. Nah, pun hukum ini umum untuk kita semua. Ahkamud dunia ala zahir. Hukum menghukum manusia secara zahir umum buat kita semua. Ya. Nah, misalkan ada orang muslim sholat, puasa, zakat, nyembelih seperti nyembelih kaum muslimin dan seterusnya. Muslim sudah. Kita hukum muslim. Jangan seperti kaum takfiri, orang-orang yang mudah mengkafirkan orang gitu ya. Ya dengan subhat sedikit langsung kafir keluar dari Islam. Sesembelihannya nggak dimakan dan seterusnya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ah ini. Jadi kita hukumi untuk semua ini, untuk semua. Nah, ketika ada kasus, nah, kalau ada kasus baru tidak semua orang bisa menghukumi, ya kan? Menentukan hukum pasti hakim. Bicara, iya, uh -uh. Uh, ini ini harus dibedakan antara hukum dengan menghukumi, menghukumi. ya. Nah, ini ini kaidah. Kaidah kita pakai, tapi penerapan kaidah dan uh, menghukumi orang kita juga harus pakai uh, ilmu juga, ya. Jadi ini permasalahan. Ada orang musyrik, kita hukumi musyrik. Dia agamanya misalkan agamanya uh, penyembah berhala. Ya, agamanya penyembah berhala, ya. Nyembah patung dan seterusnya. Nah ya sehari-harinya sesajen ke patung dan seterusnya dan kita hukumnya apa dia musyrik musyrik jelas karena memang di KTP-nya pun dia pakai agamanya selain Islam kan nah. Nah, musyrik Buddha atau Hindu atau Konghucu atau apa dan seterusnya kan khalas dia penyembah patung itu kan gitu nah eh, apakah kita hukumi dia muslim tidak nah. hukumi musyrik kan gitu jadi ahkamud dunia Allah zahir begitu juga ada orang yang hobinya melakukan bid'ah dia ahlul bid'ah gitu kan ya kita hukumnya dia ahlul bid'ah ya kan eh, jangan dan kebalikannya ada orang yang ahlus sunnah terjatuh kepada bid'ah iya, nah. kita langsung hukumin dia ahlul bid'ah tidak boleh kita kan gitu haram akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah ya kan? ketika menghukumi kenapa dilakukan itu ah itu ya al-asl di ahlu sunnah misalkan gitu bukan ahlu bid'ah tapi kalau al-asl ahlu bid'ah ya sudah dia ahlu bid'ah jangan kita katakan oh dia bukan ahlu bid'ah loh kan gitu dia masya Allah baik dan seterusnya ya baik dan seterusnya itu hukum dan masalah hati diserahkan kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala kita hukumnya zahirnya dia melakukan bid'ah dan al bid'ah mendakwahkan bid'ahnya dan seterusnya nah, seperti itu secara zahir ya karena Eh, kadang-kadang ada orang yang mengatakan dia muslim baik dan seterusnya seterusnya dan seterusnya kan gitu anda ah, ahkamu dunia ala zahir hukum dunia dia dibangun di atas zahir ya ini kaidah sangat penting sekali untuk dipahami ya sangat penting sekali mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua dan adapun penerapannya tetap ya kita terus eh, apa namanya ada hukum eh, kalau ada kasus ya kasus seperti macam tadi eh, ketika menghukumi eh, menghukumi orang lepas keluar dari Islam dan seterusnya ini dikembalikan kepada orang yang memang betul-betul mumpuni alim ya tentang hal tersebut ya wallahu alam bisawab ini saja barangkali ah, eh, Ihsan yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan eh, sedikit bermanfaat. Ya kita bahas ahkamu dunia ala zahir. Hukum dunia dibangun di atas eh, zahir. Sedangkan masalah hati, masalah sarairnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.